Dan kita masuk Quran Napa surat Ashura Ayat tingkat nomor 16 Walladzina yuhajjuna fillah Dan orang-orang yang membantah Membantah tentang Allah Itu membantah tentang agama Allah yang Allah utus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan agama tersebut mimba di mastujiba lahu setelah manusia menerima menyambut seruan agama itu dan mereka masuk Islam, tunduk, patuh. Maka orang-orang yang mereka membantah agama Allah Subhanahu wa taala hujjatuhum inda rabbihim. Alasan-alasan mereka itu alasan-alasan yang batil, yang sia-sia alasan yang kacau di sisi Allah Subhanahu wa taala wa alaihim ghadabun dan kemarahan Allah akan menimpa mereka kemurkaan Allah terhadap mereka walahum adzabun syadidun dan bagi mereka adab yang sangat pedih Allahu Allah Subhanahu wa taala alladhi anzala al-kitaba Allah yang telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan juga kitab-kitab sebelum Al-Qur'an Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dan semua kitab-kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan kitab Al-Quran itu bil hakti dengan kebenaran tidak ada kebatilan di dalam kitab yang Allah turunkan Karena Allah yang menurunkan kitab adalah Al-Haq Sehingga tidak ada kepalsuan di dalamnya semuanya adalah kebenaran wal mizan dan Al-Qur'an itu kitab yang penuh dengan keadilan sehingga tidak akan terwujud keadilan yang hakiki kecuali dengan mewujudkan Al-Qur'anul Karim keadilan yang hakiki tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan Al-Quran karena tidak ada keadilan kecuali dalam Al-Quran sumber keadilan adalah kitab Allah yang Allah turunkan tidak mungkin orang kafir, orang musyrik mereka menegakkan keadilan karena pertama kali mereka tidak adil dengan Allah Subhanahu taala yang telah mencurahkan segala nikmat kepada dirinya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. Dan tahukah engkau boleh jadi bahwasanya hari kiamat itu telah sangat dekat dan tidaklah dia mengetahui dan tidaklah dia mengetahui bahwa boleh jadi kiamat itu telah sangat dekat dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan tentang segala tanda-tanda hari kiamat melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang sangat dekatnya as-sa'ah yastajilu orang-orang kafir mereka istijal mereka tergesa-gesa untuk ditegakkannya hari kiamat. Padahal ketika hari kiamat datang tidak ada seorang pun yang bisa menolak dari malapetaka yang terjadi pada hari kiamat. Yastajilu biha alladzina la yu'minuna biha. Tergesa-gesa meminta segera ditegakkannya kiamat orang-orang yang mereka tidak beriman kepada hari kiamat sebagai istihza sebagai pelecehan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena termasuk yang diingkari berat oleh orang kafir itu satu tauhid, kedua as-saah, yang ketiga an-nubuwah. Ini yang masuk di dalam An-Nabaul Azim. Berita besar yang mengguncang orang-orang Quraisy berkaitan dengan ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk mengimani al-yaumul akhir dan membenarkan nubuah kenabian yang membuat mereka kemudian melakukan penentangan keras terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladina aman. Adapun orang-orang yang mereka mengimani tentang as-sa'ah naminha. minha mereka ini ada rasa takut terhadap datangnya as-sa'ah Ketakutan mereka dia wujudkan dengan senantiasa mempersiapkan diri apa yang akan menyelamatkan mereka ketika kelak datangnya as Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang ya Rasulullah mata sa'ah ya Rasulullah kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab kapan terjadinya karena kiamat kapan terjadinya termasuk ilmu gaib yang tidak Allah beritakan kepada siapapun. Sehingga termasuk malaikat dan nabi tidak mengerti. Akan tapi Kiamat pasti terjadi. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan padanya. Maka Nabi justru menanyakan balik kepada orang tersebut sesuatu yang paling bermanfaat. Ma'adatta lisaah. Apa yang telah Anda siapkan untuk menghadapi as-sa'ah. Karena di kiamat itu tahu nggak tahu waktunya pasti datang. Kemudian satu-satunya yang bermanfaat ketika kiamat datang adalah amal amal manusia. Maka, maka Nabi katakan apa yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi datangnya as-sa'ah. Maka orang yang beriman mereka ada rasa takut dengan datanya as-sa'ah. Sehingga dia senantiasa bersiap-siap. Oleh karena itulah kata Ali bin Abi Thalib ketika menerangkan tentang salah satu di antara tanda ketakwaan orang adalah istidadu liyaumir rahil senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang yaitu perjalanan menuju kampung akhirat yang prosesnya sangat panjang lamuna an annahal haqqu dan orang-orang mukmin tahu bahwa kiamat itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar, pasti terjadi dan kiamat setiap kita adalah al-maut kematian maka dikatakan ida matal insanu qad qamat kiamatum atau man mata qad qamat kiamatum barang siapa yang dia mengalami kematian maka telah tegak kiamatnya man mata Kot kiamat qiyamatuh. Apabila orang mengalami kematian, kiamatnya telah tegak karena itu kiamat sudah kecil karena setelah dia mati semua kesempatan beramal terputus. Ala innal yumaruna fis Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang mereka membantah mendebat tentang as-saah tentang hari kiamat lafi dalalim ba'id benar-benar mereka itu berada dalam kesesatan yang sangat jauh orang-orang yang mereka mendebat membantah tentang akan terjadinya as-saah sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh karena dalil-dalil yang berkaitan dengan tegaknya as-sa'ah akan adanya hari kebangkitan itu sudah sangat-sangat jelas. Banyak dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Yang pertama diantaranya Allah yang ilmunya meliputi segala-galanya telah menghabarkan hal ihwal yang berkaitan dengan as-sa'ah yaumul ba'ats dan penghabaran Allah tidak ada dustanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur dibandingkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan proses penciptaan manusia sebagaimana di dalam surat Al-Hajj. Bagaimana Allah bercerita tentang proses penciptaan manusia. Kemudian Allah katakan dzalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah hak. Ini setelah Allah cerita tentang ini proses penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, mubghah sampai menjadi janin dan dibentuk sampai keluar. Kemudian Allah katakan demikianlah Allah yang al-haq. Allah akan menghidupkan orang yang mati. Allah Maha mampu atas segala-galanya. Hari kiamat itu pasti terjadi dan Allah akan membangkitkan oh manusia dari kuburnya. Sehingga Allah berdalil dengan penciptaan manusia. Allah berdalil pula dengan penciptaan kali yang kedua itu lebih gampang dibandingkan dengan penciptaan kali yang pertama. Bagaimana Allah tidak bisa membangkitkan kali yang kedua kalau kali yang pertama aja Allah mampu untuk mewujudkannya? Allah berdalil dengan penciptaan langit dan bumi yang lebih rumit daripada manusia. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih rumit dibandingkan penciptaan manusia. Bagaimana Allah mampu menciptakan langit dan bumi dan Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia apalagi kali yang kedua. Allah juga sebutkan tentang kisah-kisah membangkitkan manusia. Mem menghidupkan manusia. Kisah Nabiullah Ibrahim yang Allah SWT perintahkan Ibrahim untuk mencacah-cacah burung kemudian diletakkan di beberapa tempat bukit lalu dipundang lagi lalu hidup. Allah perintahkan kasus kematian di zaman Musa, terbunuhnya seorang dengan cara misterius. Maka Allah perintahkan supaya cari sapi, disembelih, dipotong sebagian anggota tubuhnya, dipukulkan kepada orang yang mati, dia akan hidup, akan bicara siapa membunuh. Kemudian kisah ribuan manusia yang takut wabah kematian, maka kata Allah mutu, matilah kalian lalu Allah hidupkan lagi sehingga mereka menyaksikan hidup setelah kematiannya. Kemudian juga kisah ya ini yang lain-lainnya termasuk diantaranya adalah bagaimana Allah berdalil dengan menghidupkan bumi yang tadinya mati Allah turunkan air hujan kemudian Allah tumbuhkan tumbuhan ini diantara dalil-dalil yang Allah sebutkan serta banyak ungkapan Allah sehingga tidak ada lagi keraguan untuk meragukan tentang datangnya as-sa'ah. Wa huwal qawiyul asir. Eh, eh, ala innal ladina yumaruna fi sa'ah la fi dhalalin ba'id. Allahu latifun bi ibadihi. Allah Subhanahu wa taala itu latif. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut terhadap para hambanya. Allah sangat sayang Allah Maha lembut. Yarzuqu may yasha. Di antara kelembutan Allah kepada para hambanya adalah Allah memberikan rezeki kepada yang Allah kendaki. Rezeki Bapak Ibu yang rahmati Allah ada dua. Rezeki yang am dan rezeki yang khas. <clears throat> Rezeki yang am, rezeki yang berkaitan dengan dunia, harta, jabatan, kedudukan, kemudian ketampanan, anak, istri segala macam. Ah, rezeki yang am ini Allah berikan kepada siapapun di antara para hamba Allah, baik yang kafir atau yang muslim yang taat atau yang maksiat, yang ahli tauhid atau yang musyrik. Semuanya Allah beri. Sehingga rezeki yang umum ini tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Swt. Tidak menjadi tanda kasih sayang Allah, kecintaan Allah orang yang mereka banyakkan rezekinya dan bukan merupakan tanda kebencian Allah orang yang Allah batasi rezekinya. Yang kedua rezeki yang khas yaitu agama, ilmu dan amal. Orang yang Allah berikan taufik untuk memahami agama dan mengamalkan ilmu. Ini rezeki yang khas. Orang yang Allah berikan rezeki ini adalah orang yang Allah cintai. Ini sebagaimana di dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. Inna Allah yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Wa la yu'ti dina illa man ahab. Allah akan memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah kehendaki, yang Allah cintai atau orang yang tidak Allah cintai. Tetapi agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang Allah cintai. Wa huwal qawiyul aziz. Dan dia Allah itu al-qawiyu, dat yang makwat. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Allah zat yang maha Tidak ada yang bisa melemahkan Allah SWT. Al-Aziz, Allah zat yang maha mulia. Tidak ada yang bisa menghinakan Allah SWT. Tidak ada yang bisa merendahkan Allah SWT. Allah zat yang maha mulia. Sehingga Allah pemilik izzah dan Allah pemilik kekuatan. Barang siapa yang dia ingin masuk di benteng yang kuat, maka masuklah atau jadilah hamba Allah yang taat. Barang siapa yang dia ingin mencari izzah kemuliaan, jadilah hamba Allah yang bertauhid dan taat kepada Allah swt. Man kana yuridu harfal akhirah Barang siapa yang dia menginginkan pahala akhirat dengan amalnya Barang siapa yang dia menginginkan pahala akhirat Dia beramal Yang dia cari adalah Apa yang ada sisi Allah Dia tidak mencari apa yang ada di tangan manusia Dia ingin mencari apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka yakin akan ada kehidupan badal nama Nasib lahu fi harfi Allah Subhanahu wa taala akan tambah pahala yang disediakan oleh Allah. Allah akan lipat-lipatkan orang yang mereka mengendaki pahala akhirat Allah akan lipat-lipatkan. Dia ikhlas, dia betul-betul mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka orientasi beramalnya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka akan ditambah-tambah oleh Allah dan akan dilipat-lipatkan oleh Allah sesuai dengan kadar keikhlasannya dalam beramal. Yang Allah yang Nabi katakan Allah akan lipatkan asrah ila sab'i mi'atin dikfin ila at'afin kathirah 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga berapa lipatannya itu tergantung yakni kualitas amal dia. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam al-a'mal tatafadul. Amal itu keutamanya bertingkat-tingkat. Bima tafaduli ma fil qulub sesuai dengan tingkatan yang ada di dalam hati manusia. Seorang amal dohirnya sama, kata beliau, sholat katakanlah, tapi selesai sholat itu pahalanya bisa berbeda Sejarah timur dan barat, Sejarah langit dan bumi. Yang menentukan adalah mafil kulub apa yang ada dalam hati seorang. Sehingga semakin dia memiliki rasa cinta yang tinggi, keikhlasan yang tinggi, rasa tawakal yang tinggi, rasa takut yang tinggi, rasa harap yang tinggi, dan semua berbagai macam amal-amalan hati itu akan menjadikan kualitas amal zahir yang dilakukannya. Wa man kana yuridu harfat dunya dan barang siapa yang menginginkan pahala dunia, yakni balasan-balasan dunia, amal yang dilakukan itu yang dicari dunia, bukan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nuktihi minha. Kami akan berikan apa yang dia cari itu akan aku berikan, akan kami berikan. Dia cari dunia, Allah akan berikan. Itu pun juga sesuai dengan kehendak Allah SWT. Liman yasha, mayasa, liman nurid. Sesuai dengan kadar pemberian Allah bagi orang Allah kendaki. Ada orang mendaki dunia, dia dapat. Dan tetapi kadarnya apa yang Allah berikan. Terkadang dia juga nggak dapat. Sehingga rugi apabila dia sekedar hanya mencari kehidupan atau inginkan dunia dengan amalnya itu. Wa fil akhirati min nasib dan dia itu di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Sehingga kalau orang mencari pala akhirat, dunia dan akhirat dapat. Orang mencari pala akhirat, dunia akhirat dapat. Orang yang mencari dunia Terkadang dunianya belum tentu dapat Akhiratnya belum Sehingga ini kerugian yang sangat besar Yang demikian Maka hendaknya seorang mukmin berusaha untuk mendidik dirinya serantiasa mengarahkan mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din Apakah mereka itu memiliki syuraka? Apakah mereka itu memiliki serikat-serikat yang membuat syariat untuk mereka dari perkara agama? Jadi semua yang membuang syariat Allah atau orang yang mereka mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk membuat syariat kehidupan bagaimana mereka bertakarub, bagaimana mereka menghalalkan, mengharamkan. Apa yang mereka lakukan itu mereka berarti membuat syariat. Padahal hak untuk membuat syariat itu hanya haknya Allah. Hak untuk membuat syariat itu hanya haknya Allah. Lahul khalqu wal amru hanya haknya Allah mencipta dan memerintah. Sehingga kalau ada orang yang mereka membuat syariat kehidupan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, baik menyekutukan Allah dengan dirinya atau menyekutukan Allah dengan orang lain yang dia kasih hak untuk membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah, tidak pernah dibolehkan oleh Allah, yang hak untuk menentukan syariat kehidupan itu hanya haknya Allah Ta'ala. Walaula kalimatul fasli Seandainya bukan karena kalimat Allah yang akan memutuskan perkara Lapudiyah bainahum saya telah Allah rampungkan mereka Telah Allah binasakan mereka tetapi semuanya itu ada ketetapannya. Semuanya ada keputusan yang Allah sudah tetapkan. Sehingga tidak perlu mereka istijal, tidak perlu mereka gigi mongso, ngerep-erep dipercepat untuk diturunkannya azab. Itu azab itu sudah ditentukan Allah bagi orang yang rusak. Jangan gak usah di eh, ini percepat waktunya nanti dia kena, dia tidak akan bisa mengelak. Wa inna dhalimina lahum adabun alim. Dan sungguhnya orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Tarad zalimina kamu akan melihat orang zalim kelak di hari kiamat. Kamu akan melihat ya Rasul dan wahai kaum mukminin orang-orang kafir dari kiamat kelak Bagaimana musyfiqina mereka itu dicekam dengan rasa ketakutan terhadap azab Allah Subhanahu wa taala mimma kasabu disebabkan karena amal perbuatan yang mereka telah lakukan sehingga mereka dikirim kepada adab Allah atau ditimpakan pada mereka adab Allah wa huwa bihim dan mereka dan dia pasti akan mendapatkan dan azab itu pasti akan menimpa mereka. Dan azab itu pasti akan menimpa mereka. Walladzina amanu Adapun orang-orang yang mereka beriman, bertauhid, wa amilu salihat dan mereka itu beramal saleh. Dia beramal sebagaimana yang telah diajarkan dalam risalah agamanya yang diajarkan oleh Rasulnya. Ah, orang-orang yang di dunia mereka mewarnai hidupnya dengan iman dan amal saleh. Hari-hariannya itu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala fi rawdatil jannah mereka nanti akan berada di taman-taman surga. Mereka nanti akan berada di taman-taman surga. Panen apa yang telah mereka tanam ketika di dunia. Mereka Allah masukkan surga karena perbuatan yang telah mereka lakukan. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka adalah apa yang mereka kendaki di sisi Allah. Yaitu ahlul jannah mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga itu. Sehingga keinginan yang pasti akan terwujud itu adalah keinginan ketika di surga kelak. Di dunia ini bukan tempatnya setiap keinginan, keturutan, keinginan-keinginan di dunia ini banyak bercampur dengan hal-hal yang justru maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang-orang yang mereka dimasukkan Allah ke dalam surga sehingga mendapatkan kenikmatan yang mereka inginkan. Mereka akan berpuas-puas dengan nikmatnya surga. Nah, orang yang mereka proses kehidupannya itu sampai mengantarkan mereka masuk surga, itulah keutamaan karunia yang paling besar. Sehingga keutamaan besar hidupnya manusia kalau dia nanti proses kehidupannya itu mengantarkan dia masuk jannah. Dan kerugian yang paling besar adalah ketika dia tidak bisa mengantarkan hidupnya masuk ke dalam jannah. Zalika Demikianlah yubashirullahu ibadahu Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada para hambanya tentang kenikmatan-kenikmatan di akhirat, tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di akhirat, yang itu merupakan kabar gembira Allah bagi orang-orang yang mereka amanu wa amilu salihat. Ini orang dina amanu wa amilu salihat. Itulah surga yang Allah beritakan kepada kita semuanya yang itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Qul Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la as'alukum alihi ajran. Aku dengan dakwahku aku tidak minta upah kepada kalian. Aku tidak minta balasan dari kalian illal mawaddata fil qurbah tidak lain dakwah yang aku sampaikan dalam rangka untuk membuat tali asih kekerabatan agar betul-betul kekerabatan itu langgeng dunia dan akhirat karena segala persaudaraan sekental apapun kata Allah Subhanahu wa taala apabila tidak tegak di atas ketakwaan itu nanti akan berubah menjadi permusuhan. Al akhillau Yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqun. Segala persaudaraan yang ditegakkan bukan di atas takwa pada hari kiamat kelak akan berubah menjadi adu permusuhan kecuali orang-orang yang mereka menegakkan persaudaraan di atas dasar ketakwaan illal muttaqin kecuali orang mereka menegakkan persaudaraannya itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman yaqtarif hasanatan Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan nasib lahu fiha husna akan aku tambahkan baginya yaitu di surga kebaikan-kebaikan Allah akan tambahkan ini Allah akan lipat-lipatkan bagi dia pahala-pahala yang Allah berikan balasan Allah kepada mereka Innallaha ghafurun syakur sesungguhnya Allah itu Maha pengampun terhadap orang-orang mukmin yang punya iktikad senantiasa takarrub mendekat kepada Allah maka segala kesalahannya, segala kekurangannya yang mereka juga beristighfar kepada Allah, Allah akan ampunkan. Dan Allah Subhanahu wa tidak pernah menyanyiakan perbuatan orang mukmin sekecil apapun. Allah syakur. Allah dat yang Maha mengampuni, Allah dat yang Maha membalas, mensyukuri. Sehingga tidak ada kebaikan sebesar darah sekalipun yang dilakukan oleh seorang mukmin yang tidak disyukuri, yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan merasa ini kebaikan yang tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tidak ada kebaikan seorang pun yang sia-sia. Setiap nilai kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuknya dan sekecil apapun, itu akan disyukuri oleh Allah, ini dibalas oleh Allah bahkan dengan pembalasan yang berlipat-lipat. Bahkan bisa menjadi besar bersama dengan kondisi hati dia ketika dia beramal. Am naftara 'alallahi kadiban. Apakah mereka itu membuat-buat kedustaan atas nama Allah? Am yakuluna iftara 'alallahi kadiban? Apakah mereka itu itu adalah musyrikin mengatakan bahwasanya Muhammad telah membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka orang musyrik itu mengatakan bahwasanya Muhammad telah membuat membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan mereka Al-Qur'an adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh Muhammad atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tuduhan orang-orang musyrik kafir kepada Rasulullah SAW dan itu terus berlangsung sampai hari ini orang-orang yang mereka hatinya kafir mereka menuduh Al-Quran adalah buatan Muhammad fa'iyyasha'illahu yahtim ala qalbi seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Allah akan menutup itu hatinya Rasulullah SAW seandainya Allah melakukan yang demikian. Allah kalau seandainya Muhammad itu berdusta atas nama Allah, Allah akan tutup hatinya engkau ya Muhammad. Tuduhan orang kafir ada tuduhan sekedar untuk menolak keberadaan Al-Quranul Kirim dengan menisbatkan Muhammad telah membuat kedustaan. Seandainya Muhammad itu pendusta, maka sungguh telah Allah hukum Rasulullah. Akan Muhammad adalah Al-Kirim, As-Sadiq, orang yang sangat jujur, yang sangat mulia, yang tidak pernah melakukan kedustaan apapun apalagi atas nama Allah SWT. Wa yamhullahul batil wa yuhiqqul haqqa bi kalimati. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kebatilan, melenyapkan kebatilan dan al-haq itu pasti akan Allah nampakkan, Allah akan menangkan. Yang batil itu pasti akan Allah hapuskan. Dan al-haq itu pasti akan Allah yaitu munculkan, Allah nampakkan, Allah akan betul-betul realisasikan sehingga tidak akan bisa melenyapkan kebatilan kecuali dengan kita memunculkan al-haq. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, maka kebatilan itu lenyap. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Tapi kalau kita menghadapi kebatilan dengan kebatilan, yang muncul adalah kebatilan yang lainnya. Sebagian kaum muslimin tidak bersabar untuk mewujudkan al-haq atau seakan-akan dia ragu bahwa al-haq itu pasti akan melenyapkan kebatilan. Al-haq adalah tauhid, al-haq adalah sunnah, al-haq adalah istiqomah di atas yaitu ajaran yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sekarang ini muslimin dia ingin melenyapkan kebatilan tapi dengan kebatilan bentuk lain. Ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin melenyapkan kebatilan harus dengan memunculkan al-haq menjadi hamba Allah yang mewujudkan al-haq. Innahu alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mah mengetahui segala apa yang ada di dalam dada manusia. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka memiliki sangkan-sangkan yang buruk. Allah tahu persis apa yang ada di dalam hati manusia yang disembunyikan oleh manusia. Akan nanti datang hari yang dikatakan dengan yaumatu belas sarair, hari yang Allah akan bongkar segala rahasia sehingga tidak ada yang bisa menyimpan lagi rahasia di dalam hatinya. Mereka akan ini terbongkar semuanya yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Wa huwa alladhi yaqbalu eh, taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladhi yaqbalu taubah yang menerima taubat an ibadihi dari para hambanya. Apapun dosa manusia akan diampunkan Allah dan Allah tidak peduli selama manusia itu dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya ini jangan pernah putus asa dengan dosa yang Anda lakukan Selama Anda mau bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan ampunkan dosanya itu. Innallaha yaghfiru dunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan segala dosa. Apapun dosanya, baik itu syirik, kekafiran, kemudian al-kabair, apapun yang mereka lakukan pasti Allah akan ampunkan. Bukankah Allah katakan walladina uh, eh, hum dalam surat Al-Furqan bagaimana? Ibadur Rahman Gimana? Walladina la yad'una Walladina la yad'una ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa yasnun Mereka ibadur rahman itu dia tidak musyrik dia tidak membunuh jiwa, dia tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang dia melakukan itu semuanya akan Allah dia eh, ini tenggelamkan dalam ini dosa wa yudha'af lahul adzab dan Allah akan azab mereka dengan azab yang berlipat-lipat. Kemudian illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang taubat, beriman, beramal saleh, Ulaika yubattirullahu sayyiatim hasanat. Mereka itu orang yang Allah akan gantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga dosa syirik, dosa <clears throat> membunuh, dosa zina, dan dosa apapun. Orang-orang Nasrani setelah Allah ancam mereka dengan kekafiran yang akan diancam dengan jahanam, karena mengatakan Allah itu salisu salasah. Apa kata Allah? Afala yatubuna ilallah wa istaghfiruna Tidakkah mereka mau bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah? Orang-orang munafik yang Allah katakan innal munafikina fit tarkil asfal minan nar yang mereka ini di neraka Allah katakan illal ladina tabu kecuali orang-orang yang mereka bertaubat. Demikian pula para pembunuh dan semisalnya. Sehingga taubat itu akan menghapuskan semua yang mereka telah lakukan. Allah akan menerima taubatnya para hamba selama taubat itu dilakukan di waktunya. Sebelum dia terlambat. Kalau dia sudah terlambat, taubatnya nggak diterima oleh Allah SWT. Fir'aun ketika menjelang matinya ditenggelamkan Allah di lautan. Apa kata Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang disembah oleh Bani Israel, yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang Islam. Tapi Allah tolak al-an wa qad asaita qablu. Kok baru sekarang ya Fir'aun kamu taubat? Dulu-dulu kamu terus maksiat kepada Allah wa kunta minal mufsidin dan kamu termasuk orang buat kerusakan. Sehingga Allah akan terima taubatnya hamba siapapun dari perbuatan apapun selama dalam masa dibukanya pintu taubat dan belum ditutup. Wa yafu anisayyiati dan Allah akan memaafkan dari keburukan-keburukan. Ini akan Allah hapuskan. Keburukan-keburukan ini akan Allah hapuskan. Wa ya'lamu ma taf'alun dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ketika sendirian, ketika bersama orang banyak, ketika di tempat yang gelap gulita, di tempat yang terang benderang, maka semua keadaan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Ini termasuk di antara ancaman kepada manusia. Wa yastajibul ladina amanu wa amilu salihat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau akan mengabulkan akan mengabulkan orang-orang yang beriman. Ini akan kalau doa dikabulkan, kalau amal diterima. Mengabulkan itu kalau itu wujudnya doa, itu akan diterima oleh Allah doanya. Dan kalau itu wujudnya amal, akan diterima amalnya oleh Allah. Allah memberi Allah mengabulkan apa yang datang dari orang mukmin yang beramal saleh wa yasituhum min fadli dan bahkan Allah akan menambah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Allah akan berikan taufiknya, Allah akan lipat-lipatkan pahalanya sehingga di antara balasan Allah kepada orang yang berbuat baik adalah Allah akan angkat dia kepada kebaikan lainnya. Sehingga dia disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah balasan kebaikan akan kebaikannya kebaikan yang lainnya? Barang siapa yang dia berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan berikutnya sehingga dia disibukkan dari kebaikan ke kebaikan. Sehingga dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna lahum adabun syadidun. Adapun kalau orang itu kafir, menentang, angkuh, sombong, menolak kebenaran, bagi mereka azab yang sangat pedih. Walau basatallahu rizqa li ibadihi. Seandainya Allah itu menggelontor rezeki kepada hambanya sehingga meludak-meludak apa yang dia terima dari Allah la bagau niscaya dia akan melakukan kerusakan di muka bumi dia akan melampaui batas di muka, bumi. Dia akan angkuh dan sombong. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu ini bukan kemudian digelontar total. Walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha tetapi Allah memberi, menurunkan rezekinya itu dengan kadar yang Allah kendaki. Dan tidak akan pernah kehabisan stok rezeki nggak akan pernah kehabisan. Yang membuat manusia panik itu karena rakusnya dan tidak bertakwanya kepada Allah. Sehingga oh minyak mau habis, oh ini mau habis, oh ini mau habis. Kemudian membuat mereka rakus, kemudian membuat mereka semakin tomak, semakin ambisi untuk kemudian berbuat yang tidak-tidak. Ini yang membuat manusia kemudian ya ini panik Rezeki Allah itu nggak pernah habis. Allah stok terus, Allah akan stok terus. Di satu tempat Allah berikan uh, yang berlebih ini. Tempat yang lainnya Allah berikan yang berlebih ini. Supaya itu pun supaya manusia saling manfaatkan satu dengan yang lainnya. Itu semuanya dengan hikmah Allah. Kalau manusia intinya kalau manusia bertakwa, maka mereka tidak akan pernah yaitu khawatir stok rezeki yang pasti akan Allah berikan kepada mereka. Allah turunkan rezekinya itu dengan kadar yang Allah tentukan. Dan Allah lebih tahu tentang kondisi para hamba. Innahu biibadi khabirun basirun. Sesungguhnya Allah terhadap para hambanya itu khabirun, mateliti. Pengetahuan Allah itu detail sehingga Allah tahu persis apa yang harus yang harus Allah perbuat kepada para hambanya sehingga Allah memperlakukan hambanya sesuai dengan kasih sayang Allah dan Allah Maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa rahmatah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan dari langit Allah SWT yang telah menurunkan hujan dari langit. Mimba di makonatu yang sebelumnya yang sebelumnya, mereka itu yaitu putus asa. Yang sebelumnya dia merasa putus asa dari turunnya hujan. Lalu Allah turunkan hujan pada mereka sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala wayang syur rahmatah dan Allah pun sebar rahmatnya kepada para hamba hujan di mana-mana sehingga menjadi rezeki bagi manusia, dia bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Wahwal waliul hamid dan Allah itu adalah walinya, pelindungnya para hamba, Allah yang mengurusi segala para hamba, Allah yang telah berbuat baik kepada para hamba, dan Allah itu Al-Hamid yang terpuji dalam segala perbuatannya dalam mengurus semua para hamba dan urusan para makhluk semuanya dengan ini kebaikan-kebaikan Allah yang segala pujian kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Khalqus samawati wal ardi adalah penciptaan langit dan bumi. Yang dikatakan Allah, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat, lebih rumit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Wa ma fihima min dabbah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah juga adalah binatang-binatang yang bertebaran di bumi, di ini bumi, di daratan atau di atas. Maka bertebarannya dabah, bertebarannya binatang-binatang melata, bertebarannya ini hewan-hewan ini semuanya diantaranya tanda pula kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam binatang, alam-alam binatang yang kita tidak tahu persisnya berapa alam binatang yang ada, yang di yang di muka bumi, yang di bawah bumi, yang di bawah bumi contohnya apa? Cacing, ora cacing tok tapi macam-macam buahnya dan yang di atas bumi unan binatang-binatang yang ada di atas bumi yang di atas bumi mati yang nempel di tanah yang di atas lagi yang di udara yang menceloknya di atas atas terbang di udara banyak semuanya itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala jam'ihim idza qadir dan dia Allah Subhanahu wa taala ala jam'ihim kalau Allah ingin mengumpulkan semuanya yang bertebaran itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Setelah matinya manusia, Allah akan kumpulkan semuanya. Itu bagi Allah sangat gampang. Apabila Allah mengendaki seperti itu, Allah sangat mampu untuk melakukannya. Tidak perlu diragukan lagi sehingga orang-orang kafir musyrik meragukan tentang yaumul ba'ats hari akan dibangkitkannya manusia setelah kematiannya. Wa ma asabakum min musibatin apapun musibah yang menimpa kalian fabima kasabat aidikum itu semuanya adalah hasil karya perbuatan manusia. Semua musibah yang menimpa manusia itu adalah hasil perbuatan manusia. Termasuk kehinaan yang menimpa kaum muslimin itu adalah karena perbuatan kaum muslimin. Termasuk kaum muslimin diberikan pemimpin yang kasar, yang keras, yang dolim, yang menekan, yang memeras itu karena perbuatan muslimin. Karena kebaliman muslimin sehingga hendaknya dia koreksi diri, apa yang telah mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diantaranya kan itu merupakan bagian hukuman Allah kepada manusia. Wa yafu an kathirin dan itu pun Allah telah memaafkan bagian yang banyak. Seandainya setiap perbuatan dosa manusia diadab Allah, punggung bumi tidak menyisakan makhluk sama sekali. Setiap kesalahan manusia di azab Allah, punggung bumi tidak akan menyisakan makhluk sama sekali. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi. Dan kalian wahai manusia tidak akan bisa mampu menolak datangnya azab Allah ketika Allah timpakan azab sehingga jangan eh, ini sombong, jangan angkuh, jangan gembendol, jangan dia merasa hebat wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasirin dan tidak ada bagi kalian ketika datang azab Allah yang bisa menolong yang yang menjadi pelindung dan penolong nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita Bapak sekalian pindah rumah pelajaran at-ta wa Pembahasan pekan kemarin al-ma'asi sababul hawan wadhul wasighar. Kemaksiatan itu sebab yang menjadikan manusia hina, rendah, hina, kecil. Maksiat itu akan membuat manusia turun derajat, melorot. Nah, melorotnya itu enten yang melorot, namun sak tingkat, lurut tingkat tok enten ingkang melorot ini ku jelek pun norok ekstrim ah sehingga orang yang bertaubat itu dari maksiat yang dia lakukan apakah bisa mengembalikan kepada kedudukan semula para ulama ikhtilaf ada yang mengatakan bisa ada yang mengatakan tidak ah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan At-tahqiqu anna minan minat taibi minat taibin man ya'udu ila arfa min darajati wa minhum man ya'ud ila mithli darajati wa minhum man la yasilu ila darajati Kata beliau dalam masalah ini bahwa orang yang bertaubat itu bisa kembali ke derajat bahkan lebih tinggi dari derajat yang semula. Tadinya melorot dua, setelah dia bertaubat malah naiknya itu lima umpamanya, sehingga dia lebih tinggi kedudukannya setelah dia berbuat dosa. Dengan taubatnya dia bisa naik tingkat yang lebih tinggi. Ada yang dengan taubatnya itu tidak bisa kembali ke tingkat semula. Dia memangnya tadinya di tingkat 10, melorot ke tingkat 5, dia taubat, naik lagi tapi hanya ke tingkat 7 sehingga tidak kembali kepada tingkat yang 10. Ada lagi yang dia bertaubat dan bisa kembali ke tingkat semula. Ini keadaan seperti ini sangat ditentukan dengan kondisi orang yang bertaubat. Kalau dia setelah bertaubat kata Ibnu Qayyim, setelah dia bertobat itu ternyata taubatnya itu taubat kualitas prima, taubat kualitas yang top, markotop, yang dengan dosanya itu membuat dia hina, terasa hina, takutnya kepada Allah luar biasa. Dia senantiasa terbayang tentang segala keburukannya sehingga dia bagaimana sangat meng, eh, mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala Hilang rasa ujubnya, hilang rasa sombongnya, hilang rasa ini segala keburukan-keburukan kehebatan dirinya. Ah, yang seperti ini akan bisa membuat taubatnya itu mendongkrak naik bahkan lebih tinggi daripada kedudukan sebelumnya. Sehingga kesalahan yang ada pada manusia dikatakan seorang penyair, istaghfarallahu bil wafa wa bil hamdi bahwasanya al-wafa kesempurnaan dan pujian itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang tidak pernah salah hanya Allah yang betul tidak pernah keliru. Itu hanya Allah. Wa wallal malamah ar-rajula. Adapun ar-rajula manusia itu itu akan senantiasa dia itu bersanding dengan celaan-celaan. ini karena kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan. Makanya sehebat apapun manusia, sehebat apapun ulama itu mesti akan tergelincir dalam kesalahan dan satu perkara. Gak ada ulama yang total sempurna, gak ada. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan bersamanya itu adalah ini kesalahan celaan hanya kadarnya ini beda-beda sehingga kullu bani adam hatta wa khairul khata'ina at-tawwabun setiap anak adam itu pasti melakukan kesalahan kemudian sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kesalahan itu bukan sesuatu yang luar biasa pada manusia manusia salah biasa tetapi Berbeda antara orang mukmin yang bertakwa dan orang yang mereka fajir yang durhaka kepada Allah berkaitan dengan ketika dia terjerumus dalam kesalahan itu. Dan untuk menunjukkan bahwa dia masih manusia yang mengalami kesalahan dan kesempurnaan total itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa'ayu Ini yang kita kemarin masuk ini. Fa'ayu nikmatin wasalat minallahi ilaih istaktharaha ala nafsi wara'a nafsahu tunaha walam yaraha ahlan laha orang yang dia betul-betul merasakan tentang dosa yang dia lakukan maka orang seperti ini di antara perasaannya itu apapun nikmat yang sampai kepada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala itu dia akan anggap banyak nikmat yang telah dia terima. Maka seperti Abu Kilabah yang pernah kita ceritakan Bapak sekalian, Abu Kilabah walaupun dia itu di akhir hidupnya itu buntung tangannya dan buntung kakinya tapi tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Padahal dia ini buntung tangannya, buntung kakinya. Itu perasaan orang mukmin yang mengetahui tentang kadar kenikmatan Allah kepada dirinya. Sehingga nikmat apapun yang dia terima dari Allah, dia akan anggap itu nikmat yang sangat banyak. Wara'a nafsahu dunah dan dia memandang dirinya itu orang yang tidak pantas sesungguhnya menerima nikmat itu. Apa hebatnya saya? Kok saya dikasih oleh Allah nikmat seperti ini? Itu dia merasa demikian. Sehingga tidak akan muncul ujub, tidak akan muncul sombong. Siapa saya kok saya dikasih oleh Allah nikmat yang seperti itu? Ini adalah perasaan yang ada pada seorang mukmin. Walam yaraha ahlan dan dia itu tidak merasa, tidak memandang dia orang yang berhak untuk menerima nikmat itu. Jasa apa yang telah aku lakukan kepada Allah? Kebaikan apa yang telah aku lakukan kepada Allah? Kemudian Allah berikan kepadaku nikmat yang seperti itu. Itu adalah perasaan yang ada pada seorang mukmin. Wa ayyu nikmatin au baliyatin wasalat ilaih. Adapun apabila dia tertimpa nikmah Nikmah itu lawan dari nikmat. Kalau nikmat itu adalah karunia, nikmah itu adab. Kalau dia mendapatkan nikmah atau baliah atau ujian cobaan dari Allah kesulitan yang menimpa dia, ro'a nafsahu ahlan laha. Uh, eh, ro'a nafsahu ahlan. Dia akan melihat dirinya itu memang pantas. Memang pantas saya mendapatkan hukuman dari Allah seperti ini. Dia akan kemudian kembalikan kepada dirinya pantas dia mendapatkannya itu. Lama huwa akbaru minha Bahkan seandainya dia itu mendapatkan yang lebih besar dari musibah yang dia terima, itu pantas dia mendapatkannya itu. Waro'a anna maulahu qad ahsana ilaihi. dan dia melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dia It lam yu'aqibuhu ala qadri jurmihi wala syatrihi Ketika Allah tidak mengikob, tidak menghukum dia sesuai dengan kadar kejahatan yang dia lakukan. Sehingga ketika dia uh, mendapatkan musibah, dia merasa dirinya itu ya, ini pantas memang saya mendapatkan seperti itu. Bahkan saatnya musibah itu lebih besar dari ini, saya rasanya pantas mendapatkannya. Dan ketika Allah menimpakan musibahnya sekadar itu, dia rasa Allah telah berbuat baik kepada dirinya. Sehingga yang ada alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Walakna juz'in minhum seandainya dosa yang lebih rendah dari yang dia lakukan pun pantas seandainya Allah menghukum saya dengan hukuman yang seperti itu. Ini perasaan orang yang mereka ini betul-betul merasa hina sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memahami tentang nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma yastahiquhu minal uqubah la tahmiluhu al jibalu ar Sesungguhnya yang berhak dia terima dari hukuman Allah itu sesungguhnya adalah hukuman yang tidak akan bisa ditanggung oleh gunung yang kokoh sekalipun. Itu dia menilainya begitu. Yang pantas saya terima itu adalah hukuman Allah. Yang seandainya gunung pun ditimpakan hukuman itu maka tidak akan kuat. Gunung yang paling kokoh tidak akan kuat. Fadlan an hadal abdi dhaif al ajis ah, Lebih-lebih hamba yang lemah ini tidak akan kuat untuk menerima adab Allah SWT. Seandainya Allah timpakan adab sesuai dengan Iya, ini nilai perbuatan buruk yang dia lakukan. Makanya ketika Allah timpakan musibah yang lebih ringan daripada perbuatan dia, itu dia merasa Allah telah berbuat baik kepada dirinya. Fa'idna damba sesungguhnya dosa itu wa in sahirah walaupun dosa itu nampak walaupun dosa itu nampak kecil fa inna muqabilahu al-azim alladzi la syai'a a'dham minhu Dosa itu walaupun nampak kecil, tapi jangan pandang dosanya kata para salaf. Jangan kamu pandang tentang kecilnya dosa, tapi pandanglah siapa yang kamu durhaka itu siapa. Yang kamu durhaka itu siapa? Yang kamu durhaka itu adalah zat yang keagungannya tidak ada yang melebihi agungnya. Al-kabir alladzi la syai'a akbaru minhu. Zat yang kebesarannya tidak ada yang melebihi kebesarannya. Al-Jalil aladil ajalla minhu. Zat yang maha agung yang keagungannya tidak ada yang melebihinya. Wala ajmal dan zat yang maha indah yang tidak ada yang melebihi keindahan Allah SWT. Al-mun'im bi jami'i asnafin ni'am. Yang kamu durhakai itu adalah Zat yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada Anda sehingga Anda total menggantungkan nikmat kepadanya. Daqiqiha wa jaliliha. Baik itu nikmat itu nikmat yang Anda anggap lembut, kecil, maupun nikmat yang besar, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu taala. Maka min akbahil umur wa abdaiha wa ashna'iha. Oleh karena itulah orang yang mereka bermaksiat di hadapan Allah yang seperti ini nilai keagungannya adalah perkara terburuk, perkara yang paling keji, perkara yang paling yaitu hina. Fa inna muqabilatal udama al-ajilla as-sadat anna asadatin nas bimisli dalik yastaqbihu kullu uh, ah, kullu ahadin mu'minun wa kafirun Sesungguhnya seandainya kedurakan itu dihadapkan kepada di kalangan tuan dari kalangan manusia, tuan yang paling baik, ya ini bos yang paling baik, itu pasti orang akan mencela orang tersebut. Apalagi kemudian dihadapkan kepada zat yang semua kebaikan total itu datang dari ya ini Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tuan Anda itu tuan yang mukmin atau tuan kafir dan dia itu berbaik kepada Anda, lalu Anda durhaka kepada tuan Anda yang kebaikannya dia itu mengalir terus kepada Anda, maka Anda akan dipandang hina dan rendah. Apalagi yang dihudurakai adalah Rabbus samawati wal ardi yang total kebaikan kita itu semuanya berasal darinya. Total kenikmatan kita itu berasal dari Allah swt. wa taala. ardalun nas wa asqatuhum muru'ah man qabalahu biradail manusia yang paling hina dan yang paling jatuh derajatnya muruahnya kehormatannya adalah orang yang menghadapkan dengan berbagai macam keinaan kinaan kerendahan-kerendahan kepada para tuan-tuan yang berbuat baik itu maka anda akan dikatakan kecil. Anda, orang tua Anda sudah ngupaini dari lahir ceprot sampai gedenya itu terus disaple oleh orang tua diupaini baik-baik. Tahu-tahu anak ini durhaka sama orang tua. Orang akan melaknat anak tersebut. Maka bagaimana lagi kalau yang dia durhakai bukan kebaikannya tidak seperti orang tuanya. Bahkan kebaikan itu lebih di atas segala-galanya. Fakaifa bi adimi samawati wal ardi wa wa, eh, wa samawati wal ardi. Lalu bagaimana kalau yang didurhakai itu adalah zat yang ini memiliki segala keagungan langit dan bumi, memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Wa ilahi samawati wal ardi, zat yang menjadi sesembahannya semua yang di langit dan yang di bumi. Walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabahu. Seandainya bukan karena rahmat Allah yang mendahului kemurah, kemurkaannya, ini kemarahannya. Wa mahfiratahu sabakat uqubatahu. Seandainya bukan karena ampunan Allah yang mendahului hukumannya. La tadak dakat al ardu biman qabalahu bima la yaliqu muqabalatihi bi. Nisaya bumi itu dia akan uh, bergoncang Bumi itu betul-betul dia akan itu bergoncang hebat terhadap orang yang mereka menghadapkan kemaksiatan kepada dat yang segala kenikmatan datang darinya. Walaulah hilmuhu wa maghfiratu. Seandainya bukan karena kesantunnya Allah dan ampunannya Allah, lazul silati samawati wal ardu min ma'asil ibad. Maka langit akan bergoncang dahsyat bumi akan bergoncang hebat disebabkan kemaksiatannya para hamba. Akan tapi karena Allah Maha Santun, Allah Maha Lembut, Allah Maha Sayang, Allah menunda azabnya kepada para hamba yang bermaksiat maka sungguh rahmat Allah mendahului kemurkaannya ampunan Allah mendahului yaitu hukumannya innallaha sikus samawati wal arda antasula Allah lah yang telah memegang langit dan bumi untuk runtuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Seandainya langit bumi itu runtuh, tidak ada yang sanggup untuk menahan runtuhnya langit dan bumi selain Allah Subhanahu taala. Innahu kana haliman ghafura. Perhatikan, sesungguhnya Allah haliman ghafura. Dan yang masantun dan ghafur dan yang pengampun. Halim itu zat yang maha menunda hukuman. Sehingga Allah SWT halim, kesantunan Allah, kemurkan Allah tidak menimpakan hukuman serta merta tiba-tiba tidak menghukum, tidak menghukum yakni sekaligus total tapi Allah tunda ini hukuman Allah SWT atau Allah rasakan sebagian untuk manusia kembali kepada Allah Terkadang Allah inginkan dengan dirasakannya azab itu mereka mau kembali kepada Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Ini Allah timpakan al ini as'a al baksa wa dharra ya yadharraun agar mereka itu tadarru agar mereka itu kembali merendah meng, ini merendah merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ternyata banyak yang dungu dengan ya ini apa yang Allah timpakan kepada manusia itu. Tidak bisa mengambil pelajaran apapun dari itu peringatan-peringatan Allah. Fata ammal. Renungkan kata beliau. Hatma mahadil ayah. Akhir daripada ayat tadi apa? Bismaini min asma'ih dua nama dari nama-nama Allah wahuma apa itu Al-Halimu Al-Ghafuru. Al-Halim Allah menunda memberikan azabnya pada manusia dengan segala kesalahan yang ada pada manusia. Yang seandainya kesalahan manusia itu dibiarkan, itu dampaknya bisa menggoncang langit dan bumi. Tetapi Allah yang Maha Santun tidak eh, tidak sekaligus atau tidak kemudian serta-merta menghukum mereka begitu saja. Allah tunda. Allah Al-Ghafur, Allah Dat yang Maha Pengampun. Kalau dia mau bertobat, maka Allah akan ampunkan walaupun apapun perbuatan yang telah mereka lakukan. Kaifa tajidu tahta dalik annahu laula hilmuhu alil eh, anil junah wal maghfiratuhu lil usah lamastaqarrat as-samawati wal ardh Bagaimana Anda mendapatkan ini keadaan di bawah itu semuanya seandainya bukan karena hilmnya Allah dari orang-orang yang durhaka kepada Allah. Seandainya bukan karena ampunan Allah kepada para ahli maksiat, maka niscaya langit dan bumi tidak akan bertahan seperti ini. Karena Allah kata kabarkan Wakat qad akhbara subhanahu an ba'di kufri ibadihi. Allah kabarkan di antara dampak sebagian kekafiran para hambanya apa? Takatus samawatu yatafattarna minhu wa ardu watakhirul jibalu hatta hampir-hampir saja langit itu runtuh, bumi itu terbelah, kemudian gunung itu hancur disebabkan ucapan mereka Allah memiliki anak sehingga kalau seandainya bukan karena Allah menunda oh langit sudah runtuh bumi sudah terbelah gunung gunung, gunung sudah hancur itu semuanya masih berdiri seperti ini dengan rahmat Allah subhanahu wa taala waqad ahrajallahu subhanahu al abawain minal jannati bidan bin wahid irtikiba irtaqabahu Allah telah mengeluarkan dua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa dari surga dengan berapa ratus dosa? Dengan berapa ratus dosa? Dengan satu dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dengan satu dosa Allah keluarkan Allah Allah usir Adam dan Hawa dari eh, dari surga. Wa khalafa fihi nahbahu. Dan keduanya menyelisihi nahyahu. Keduanya menyelisih larangan-larangan Allah. Wala ana iblis wa taradahu wa akhrajahu min malakuti samawati wal ardi bidambin bin wahidin irtakabahu. Allah melaknat iblis, Allah mengusir iblis, Allah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit dan bumi dengan satu dosa yang dilakukan iblis wa fihi dan iblis menyelisi perintah Allah yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Wa dan kita ini kata beliau ma'asyiral hamqa wahai orang-orang yang minta maaf, wahai orang-orang yang pekok hamqa itu pekok wahai orang-orang yang pandir, yang dungu, yang pekok kamakila sebagaimana di dalam sebuah syair dikatakan ini menggambarkan kondisi manusia secara umum. Nasilu dzunuba ila dzunub wa nartaji darajat eh, eh, darajal jinani ladan naimil khalidi. Kita ini menyambung dosa ke dosa. Terus dosa sambung menyambung satu persatu sampai sehingga mata rantai dosa itu panjang. Tetapi kita ini berharap mendapatkan surga yang kekal di hadapan Allah swt. Perbuatannya itu sambung menyambung itu dosa, tetapi angan-angannya itu menempati surga yang tinggi. Kalau bukan kayak kita-kita ini masuk surga sopo meneh. Oh, Masya Allah. Walakat alimna akhrajal abawai min malakutihi al dan bin wahidin. Dan sungguh kita telah mengetahui Dua orang dua orang tua kita Adam dan Hawa diusir Allah dari kerajaan langit dan bumi, kerajaan langit surga dengan satu dosa. Bagaimana Anda yang dosanya itu berantai terus sambung menyambung, Anda pikirannya itu mendapatkan janatul firdaus? Ini adalah maghrur, tipuan syaitan kepada para manusia. Wal maksudu dan maksudnya adalah ini inti pembicaraan tentang taubat yang belum ceritakan orang yang bertobat itu apa bisa kembali atau di bawahnya atau malah di atasnya. Beliau katakan innal abda qad yakunu ba'da taubah khairan mimma kana qabla al-khati'ah wa arfa'a darajatan. Seorang hamba terkadang setelah dia bertaubat itu keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Sebelum dia melakukan kesalahan. Sebelum dia salah derajatnya di tingkat 10. Setelah dia melakukan kesalahan, anjlok begini, maka dia bertobat. Dengan tobatnya del naik tingkat ke 15 sehingga dengan taubatnya bisa lebih tinggi dari derajat semula sebelum dia berbuat salah. Waqat tuqiful khati'atu himmatahu wa tuhinu asmahu. Terkadang dosanya itu membuat himmahnya melemah semangat bertobatnya melemah dan melemahkan azamnya. Ini kemauannya itu lemah. Watamrudu qalbah hatinya menjadi sakit. Fala yakwa dawa'ut taubah ala iadati ila sihatil ula. Maka obat taubat ini karena tidak ada kekuatannya maka tidak bisa mengembalikan ke derajat semula sehingga dia di bawah derajat tadi tadinya di tingkat 10 berdosa dia melorot di tingkat 5 tetapi semangat taubatnya rendah mengental lemah tidak tinggi maka saatnya dia bertobat tobatnya hanya menaikkan satu tingkat ke tingkat 6 sehingga masih di bawah derajat yang 10 tadi sehingga dia derajatnya masih rendah sangat rendah Kemudian fala ya'udu ila darajati maka dia pun tidak naik ke derajat semula. Waqat yazul waqat yazulul mardu bihaitsu ta'utu sihhatu kama kanat wa ya'utu ila mithli amalihi fa ya'utu ila darajatihi. Kemudian terkadang orang yang bertobat itu penyakitnya menjadi hilang. Dia kembali sehat lagi kemudian kembali ke derajat semula sehingga tadinya derajat 10 melorot ke derajat 5 dia bangkit lagi bisa naik tapi nggak melebihi derajat 10 tingkat 10 lagi sehingga melangkring lagi ke derajat ini semula ini kondisi orang bertobat seperti itu kata beliau hada kulluhu idakana eh, ini nuzuluhu ila maksiatin ini semuanya cerita itu tadi itu kalau turunnya itu dalam bentuk maksiat. Maksiat buat dia turun ke beberapa tingkat. Faida kana nuzulu ila amrin ini yaktahu fi asli imani. Tetapi kalau yang membuat dia turun itu adalah itu perusak pokok iman, umpamanya asyuku, keraguan yang menyelimuti dia, dia menjadi kafir. Waraib wanifak ini asyukuk waraib keraguan dan sifat nifak. Nifak yang mengeluarkan dari Islam. Fadal nuzulun la yurja li sahibihi su'udun ila tah ila di islami min roksihi. Lah turun kayak gini ini itu nggak ada harapan dia akan bisa naik lagi. Kecuali kalau dia memperbarui keislamannya. Ini turunnya itu anjlok jelek sampai bumi ketujuh ini tidak akan bisa untuk diangkat lagi kecuali dia memperbaiki keislamannya. Tapi ceritanya itu tadi maksiat mungkin berapa derajat, berapa derajat, berapa derajat, berapa tingkat. Tapi kalau ini kalau turunnya yang membuat turunnya itu adalah kekafiran, kemunafikan, keraguan, kemurtatan sehingga jelek sampai yang paling bawah, ini nggak akan terangkat kecuali dia memperbaiki keislamannya. Ah ini pembahasan bab yang kemarin. Sekarang kita melebat al-ma'asi tujarri'u ala sahibiha asnaful makhluqat. Maksiat itu membuat para makhluk berbagai kalangan itu menjadi kurang ajar kepada pelaku maksiat. Baik itu syaitan dari kalangan jin, tambah dia tambah kendel untuk menyesatkan dia. Atau juga syaitan dari kalangan manusia, dia tambah berani untuk garap dia karena udah tahu oh ini ini seneng maksiat. Maka terus dikasih menu-menu maksiat bermacam-macam. Orang tambah berani menyodorkannya. Atau juga terkadang dirinya sendiri itu menjadi liar, tidak patuh dengan apa yang dia kendaki oleh orang tersebut. Terkadang juga yaitu berkaitan dengan kondisi istrinya, anaknya, temannya, kendaraannya sekalipun. Mari kita lihat. Wa min uqubatiha di antara dampak perbuatan maksiat, Bapak sekalian, annaha tujarri'u 'alal abdi malam yakun yatajarra'u 'alaihi min asnafil makhluqat. Di antara dampak kemaksiatan bagi pelakunya adalah Maksiat itu akan membuat para hamba yang tadinya tidak punya keberanian untuk menggoda dan menggarap orang tersebut menjadi punya keberanian dari berbagai macam kalangan para makhluk. Fatajarri'u alihi asyayatinul insi asyayatinu bil ada wal ikhwa wal waswas wat takhwif wat tahzin syaitan dari kalangan jin dia akan tambah kurang aja. dalam hal menyakiti dia dalam hal menyesatkannya dalam hal memberikan bisikan-bisikan dalam hal menakut-nakuti dalam hal membuat dia sedih dalam hal wa insaihi membuat dia lupa terhadap ma bihi maslahatu fi dzikrihi wa madarratuhu fi nisyanihi dia dibuat lupa dari segala perkara yang akan menjadikan dia mendapatkan kebaikan dan terhindar dari kemadaratan. Lupa itu dilupakan semua oleh syaitan. Maka fatajarri ali syayatinu hatta ta'azzahu ila maksiatillahi azza. Syaitan pun kemudian semakin menghasung semakin berani menghasung, menggoda orang tersebut untuk semakin ini berani dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan gak segan-segan lagi. Setan gak segan-segan lagi sebab syaitan itu sekalian ada setan yang segan, ada setan yang segan. Umar Ibn Khattab Syaitan itu segan dan takut dengan Umar Sampai dikatakan oleh Nabi Seandainya Umar itu jalan di gang, kepetok setan, setan akan pilih gang lain, akan lari karena setan takut dengan Umar. Ada perempuan-perempuan ketika Nabi situ ceriwis, dia masih ngobrol-ngobrol ceriwis teman-teman. Begitu tahu Umar masuk, kelak. Kelak. Kata Nabi, memang Umar ditakuti setan. Gitu. Umar takut syaitan banyak setan yang mencelak di wanita-wanita, di antaranya itu sehingga umumnya terus sampai Nabi di situ karena Nabi lembut, Nabi itu peranginya lembut, pemaaf segala macam. Kadang-kadang ini orang-orang berbeda pelakuannya dengan Umar. Begitu Umar masuk dan dia tahu itu Umar, kelak Cep. nggak ada lagi suara. Dan Nabi katakan, syaitan takut dengan Umar. Kemudian watastariqu eh, alaihi sayatinul insi. Demikian pula setan manusia kurang ajar. Setan-setan dari kalangan manusia tambah kurang ajar. Sehingga mau nawari macam-macam Oh Pak Kiai iso disokok ternyata. Oh mulai setan manusia mulai dia membuat trik macam-macam Oh tahu karena Pak Kiai ini doyan duit. Pak Kiai ini doyan barang haram dia maka syaitan manusia akan mulai mendekati dan berani. Lain dengan kalau orang punya wibawa, dia nggak bisa dibeli segala macamnya, maka takut untuk dia menawarkan berbagai macam, yaitu perbuatan yang tidak layak. Maka syaitan manusia pun bima takduru alaihi min adahu min ghaibati wa khudurihim maka dia mulai berani sesuai dengan kadarnya untuk mengganggu baik sepengetahuan dia atau tidak sepengetahuan dia ketika dia ada maupun dia tidak ada maka syaitan manusia semakin berani wa alaihi ahluhu wa khadimuhu wa auladuhu wa jiranuhu hatta al hayawan dan tambah kurang ajar terkadang keluarganya kemudian pembantunya, kemudian anak-anaknya, kemudian uh, tetangganya sampai binatang binatang itu juga uh, tambah kurang ajar kepada orang yang maksiat tersebut. Dicabut rasa segannya. Sehingga para salaf pernah mengatakan Qala ba'du salaf inilah aksillaha sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu Dzalika fi khuluqim ra'ati Aku kenal maksiatku itu melalui tingkah laku istri dan binatang yakni tungganganku. Ini Masya Allah Ini menunjukkan salaf itu sangat-sangat teliti tentang perbuatannya itu Sampai kemudian dia bisa membaca tingkah pola istri yang tidak biasa seperti itu Itu karena dampak maksiat yang dia lakukan Ini karena resik ipon Sehingga kalau pakaian itu putih mempelak itu kalau ada cipratan hitam sedikit ketinggal boten. Ketinggal. Nenek kita ini sudah kadung irang tuntang, itu ada nempel irang gede niku mboten kita Saya kok ini apik-apik wae. nggak lihat tentang apa yang dia telah menimpa dirinya itu. Tapi kalau kepala salap, Masya Allah Sampai perbuatan puluhan tahun yang lalu itu baru ketemu. Ada seorang salaf dia bakul minyak. Dulu minyak itu biasanya masih diikat dengan tali kayak mungkin kayak kelenting itu diikat dengan tali itu. Ah satu saat ada minyak talinya itu grogoti tikus sampai kemudian guling adanya sehingga numplak sehingga minyaknya tumpah bangkrut akhirnya dia maka dia teliti-teliti apa ya yang membuat ini Oh, dia temukan 40 tahun yang lalu saya pernah bilang tentang sekulan si bangkrut. Ah, dia bisa meliti perbuatan sudah puluhan tahun yang lalu pernah mengatakan tentang si fulan si bangkrut. Sekarang itu menimpa dia. Ini adalah diantaranya adalah termasuk diantara kebaikan atau ini kesucian para salaf. Saking sedikitnya dosa mereka bisa meneliti dosa-dosa mereka. Wa kadzalika yajtari'u alaihi ul amri bil uqubah. Demikian pula pemuka pemerintah pun juga akan bisa berani menegakkan hukuman allati in adalu fiha. Jika penguasa itu penguasa yang adil, kalau penguasa-penguasa yang tidak adil sama-sama bolim itu mau menegakkan hukuman terkadang yang ngitung-ngitung karena dia juga begitu aqamu alaihi hududallah mereka akan tegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala wa tastari'u alaihi nafsuhu terkadang juga yang kurang ajar itu dirinya sendiri apa itu fatata assatu alaihi jiwanya menjadi liar menjadi kayak singa liar buas watastas abu alihi jiwanya menjadi sulit untuk diajak taat. berkelek menjadi kayak menjadi anak nakal. Kita dengan jiwa kita ini seperti jadi jiwa kita seperti anak nakal. Nganyel ke diajak niku mboten manut, dijak taat mboten manut, dijak dikir mboten manut, dijak maca Quran mboten manut. Itu diantara dampak maksiat. Falau arataha li khairin lam tutawihu walam tangkot lahu Watasuku ilamafihi halaku sya'am aba. Kalau dia hendak melakukan kebaikan, jiwanya itu nggak taat, nggak mau tunduk, malah jiwanya itu nuntun kepada perkara yang bisa membinasakan dia. Mau atau tidak mau, dia menghendaki atau dia enggan, itu jiwa yang liar akan bisa ke situ. Sehingga liarnya jiwa itu karena diawali dari dia berani maksiat kepada Allah Swt. Wadali kali anna ta'ah hisnur rob Oleh karena itulah ketaatan itu merupakan benteng Allah Subhanahu wa taala. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Kalau dia masuk ke benteng taat, dia orang-orang yang aman. Sehingga orang yang mereka taat kepada Allah itu jiwanya aman. Kemudian tunduk dan patuh, gampang dikendalikan segala macam. Itu dia berada sekatakan di benteng yang aman. Fa in hisna fa in khisna ijtara'a istara'a alihi utariq wa ghairihim wa ghairuhum dan apabila dia terlepas dari benteng tadi sehingga dia keluar dari benteng ketaatan tadi sehingga akan keluar dari benteng yang kokoh maka para qutta'ut tariq para pembegal pembegal amal dan yang lain-lainnya itu akan semakin durhaka, semakin berani untuk begali dia. Sehingga dia gagal, amalnya gagal-gagal. Mau gini gagal karena dibegal. Mau jalan amal bagus dibegal lagi. Mau kayak ICBM dibegal di jalan, belok. Belok kemana? Gak jadi gak pengajian dibegal sama kemauan lain ini karena orang uh, nafsunya menjadi liar dan menjadi berani orang-orang untuk menggoda atau untuk menyesatkan dia. Wa ala hasbi istira'ihi ala ma'asillah yakunu istira'u hadil afat wa nufus alim. Sesuai dengan kadar kurang ajarnya dia kepada Allah dalam bermaksiat, maka demikian pula jiwa pun akan semakin kurang ajar sesuai dengan parahnya penyakit yang dia miliki. Walaysa syai'un yaruddu anhu dan tidak ada yang bisa menolak dia. Fa in fa inna dzikrallah wa taati wa sadaqah wa irsyadal jahil. Sesungguhnya zikir kepada Allah, taat kepada Allah, sedekah wa irsyadal jahil, membimbing manusia, membimbing orang-orang yang bodoh tentang agama dia bimbing perbuatan baik, mengajar wal amro bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, memerintah yang ma'ruf, melarang yang mungkar wiqayatun taruddu anil abdi ini merupakan benteng yang bisa mengamankan manusia menolak dari berbagai macam kejahatan bimangzilatil quwwati allati taruddul marda wa tuqawimuh kedudukannya ketaatan seperti ini kayak imunitas imunitas yang ada dalam jiwa manusia diri manusia yang bisa menolak berbagai macam penyakit maka ada gerakan imuni sasi biar kalau ada penyakit dia bisa nolak sehingga bisa kebal dengan penyakit tersebut. Kalau nggak imun, dia nanti bisa kemudian penyakit nyerang, gampang ambruk, gampang loro, gampang meng mengguk, gampang macam-macam. Itu karena tidak ada imunisasi imun di dalam darinya, tidak ada ini kekuatan yang bisa menolak penyakit yang masuk kepada dirinya. Faidah sapat al kuwatu ghalaba waridul mardi fakan al halak. Kalau imunnya itu hilang, maka akan masuk penyakit dan dia akan binasa. Falabuta lil abdi min ya yaruddu anhu, maka seorang hamba harus punya imun, imun, punya daya tahan yang bisa menolak berbagai macam penyakit dan imunnya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mujiba sayiat wal hasanat tatadafi tatadafa'u. Sesungguhnya sebab-sebab orang terjerumus dalam perbuatan buruk dan baik itu tatadafa'u yaitu saling berlawanan. Saling berlawanan, mana yang kuat wa yakunul hukmu lil ghalib kama taqaddam. Mana yang kuat itu yang akan berkuasa. Mana yang dia kuat itu akan berkuasa. Kalau yang kuat itu adalah kemauan buruknya, maka konbur akan menguasai dia. Wa kullama qawiya janibul hasanat kana raddu aqwa kama taqaddam. Apabila kekuatannya Eh, kebaikan itu lebih kuat, maka akan memiliki imun yang kuat, maka dia akan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah membela orang yang beriman, wal iman qaulun wa amalun, iman itu perkataan dan perbuatan. Fa hasbi quwwatil iman yakunu daf'u. Sesuai dengan kadar kuatnya iman, dia punya kekuatan menolak. Wallahul musta'an dan hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Ini Bapak sekalian, bab yang kita pelajari bahwasanya maksiat itu bisa membuat kurang ajarnya diri kita sendiri, ah, kemudian kawan, istri, anak, syaitan dan yang lain-lainnya sehingga kita semakin terseret kepada perbuatan-perbuatan yang lebih buruk. Ah, demikian mungkin moga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.